Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap syarah Al-Mandumah Al-Baiquniyah syarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau di sini, "Wa min al haditsul ladzi tsabata fi Sahih Bukhari." Mengenai hadis apa kemarin maklub, hadis yang terbalik. Dan juga contoh mengenai hadis yang makhluk adalah hadis yang datang di dalam Sahih Bukhari. Anahu yabqa fil nar fadlun amman dakhalaha Allahu laha aqwaman yudkhiluhun nar. Ini perhatikan Bapak ini. Ada hadis dalam Sahih Bukhari. Hadisnya terbalik. Bahwasanya nanti akan tersisa. Nah, masih ada sisa penduduk api neraka Nah, sisa dari apa? Aman dakhalah dari orang yang nah masukinya. Maksudnya sisa tempat itu di neraka itu. Paham ya? Jadi di neraka, neraka masih ada sisa tempat ya, mengenai orang yang masukinya. Akhirnya Allah Taala menciptakan kaum lagi dimasukkan dalam neraka. Paham belum? Nah, jadi nah barakallahu fikum disebutkan dalam hadis yang maklub ini bahwasanya di neraka itu nanti masih ada tempat sisa Akhirnya Allah telah menciptakan makhluk-makhluk yang lain untuk dimasukkan dalam neraka tersebut. Kita lihat. Fahadil hadithu munqalibun 'ala rawi. Hadis ini ternyata apa? Nah, barakallahu fikum terbalik. Ya, terbalik. Terbalik oleh seorang perawi. Waswabu yang benar, ini yang benar perhatikan, anahu yabqa fil jannah fadlun amman dakhalaha min ahli dunya. Yang benar bahwasanya di surga itu masih ada tempat kosong, tempat sisa dari orang yang masukinya dari penduduk dunia, sisa itu. Akhirnya apa? Fayusyullahu laha aqwaman fayudkhiluhumul jannah benar. Akhirnya Allah telah menciptakan nah beberapa kaum, eh, menciptakan beberapa kaum dan Allah telah masukkan dalam surga. Kalau ini bagus enggak nih? Bagus. Kalau yang pertama tadi kan neraka. Jadi yang masalah neraka tadi itu maklum hatinya terbalik. Enggak benar yang benar ini. Jadi surga setelah penduduk dunia sudah memasukinya ternyata masih ada tempat sisa. Allah Taala ciptakan makhluk-makhluk yang baru untuk apa? Dimasukkan dalam surga tersebut. Mahum insyaallah ya. Naam, al-hadis. Wa dzalika li'annahu ay in sya'a min Kenapa kok ini dikatakan makhluk? Dikarenakan mewujudkan kaum untuk dimasukkan dalam neraka itu yunafi kamala adlillahi taala. Ini justru meniadakan kesempurnaan keadilan Allah taala. It kaifa yumkin an yunshi Allah taala aqwaman lil adab? Dikarenakan bagaimana mungkin Allah Taala menciptakan makhluk untuk diadab lagi. Paham ya? Nah, menciptakan kaum untuk apa? Diadab. Li'anna wa li'annahu yunafiha al-hadits as-sahih dan dikarenakan juga nah barakallahu fikum berseberangan dengan hadis yang sahih la yazalu yulqa finnar wa hiya dan masih senantiasa terus menerus orang-orang penduduk neraka dimasukkan hingga neraka berkata hal min mazid. Di neraka itu enggak penuh-penuh gitu loh hal min hal min mazid yauma naqulu li jahannam hal tanati gitu ya yauma naqulu li jahannam hal tanati kemudian apa wa naqulu hal min mazid gitu ya itu lafaznya ya wa taqulu hal min mazid na'am yauma naqulu li jahannam hal tanati wa taqulu hal min mazid jadi suatu ketika Allah Ta'ala mengajak bicara neraka. Nah, halim tanakti apakah sudah penuh? Nerakanya bicara apakah masih ada tambahan? Bayangkan. Berarti menunjukkan neraka itu enggak ada tempat sisa itu loh. Belum penuh gitu loh. Perseberangan enggak berarti? Perseberangan. Kalau hadis tadi mengatakan bahwa neraka itu nanti penduduk neraka sudah masuk semuanya masih ada sisa tempat. Perseberangan dengan ayat tadi itu. Paham ya? Nah, Allah telah mengatakan halim talaqi, apakah kamu sudah penuh? Nerakanya mengatakan hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Berarti menunjukkan nerakanya itu belum penuh gitu loh. Kalau hadis yang tadi apa tadi? Nerakanya penuh. Yang eh, nerakanya apa? Nah, barakallahu fiikum masih ada nah tempat-tempat sisa sehingga Allah telah menciptakan makhluk yang baru dimasukkan dalam neraka tersebut. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Hatta yada Allah ta'ala 'alaiha qadamahu fayanzawi ba'daha ila ba'd fataqul qad qad. Nah, ini baru. Nah, wa illa awal mulanya terbuka terus. Terbuka, orang dimasukkan, dimasukkan dalam neraka tersebut. Akhirnya sampai apa? Sampai neraka mengatakan hal min mazid, neraka masih mengatakan apakah masih ada tambahan? Hingga Allah telah meletakkan nah barakallahu fikum telapak kaki fayanzawi ba'duha ila ba'd. Akhirnya neraka tadi itu apa barakallahu fikum merasa keberatan. Wa taqul qad qad cukup cukup. Maksudnya itu ya. Ini enggak perlu kita takwil, enggak perlu kita tarif. Bagaimana? eh, kedua kakinya atau kedua telapaknya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala bagaimana itu semuanya enggak perlu kita imani saja sudah. Nah, yang jelas kesimpulannya barakallahu fiikum wa jazakumullah. Naam neraka tersebut setelah Allah Taala meletakkan enam telapak kaki tadi itu, naam barakallahu fiikum, eh, neraka malam kot kot cukup cukup. maksudnya maksudnya? Ewa. Jadi kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Yang rojih yang mana riwayatnya? Yang sahih adalah mana surga tadi itu. Surga Ketika penduduk surga sudah masuk di situ kemudian masih ada sisa tempat, Allah Taala menciptakan apa? makhluk-makhluk yang baru untuk dimasukkan dalam surga. Wa misalun akhar contoh yang lain. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yad' yadayhi qabla rukbatayhi." Ini khilaf yang sangat seru ini. Rasulullah SAW menyatakan apabila salah seorang di antara kalian itu sujud, maka jangan kalian apa? menderum sebagaimana menderumnya onta. Oh menderum nggak tuh? Menderum itu loh, dari berdiri kemudian eh, ke bawah itu. Namanya menderum itu kan? Kalau bahasa Jawa jerum. Paham ya? Kalau bahasa Indonesia menderum ya. Ya kan? Menderum. Menderum tuh menderum antum? Jadi kalau sapi atau kerbau atau onta berdiri, kemudian tiba-tiba dia eh, barakallahu fikum namanya menderum kan itu? Menderum bukan namanya? Apa apa man? Menderum. Bahasa Indonesia itu. Menderum insyaallah pada paham lah. Ya. Menderum itu dari berdiri kalau kita kan duduk. Gak tahu. Ya? <laughs> kalau misalnya cek lagi nama bahasa bahasanya apa. Kalau dari berdiri kalau mereka mereka ini berkaki empat ya enggak? Berkaki empat kemudian ketika dia itu mau istilahnya kalau kita duduk ya. Kalau mereka apa? Apa istilahnya itu? Ya turun ke bawah itu ada kalau kalau duduk turun ke bawah itu ya. Nah, itu jangan sampai kalian tuh seperti turunnya apa? Nah, seperti turunnya onta. Wal yadu' yadayhi qabla rukbatayhi. Hendaknya dia meletakkan apa? Kedua tangannya dulu baru lututnya. Ini mengenai ketika antum turun dari sujud, turun dari rukuk rukuk i'tidal kemudian mau ke itu loh. Hanya nah turun ketika mau mau sujud itu tangan dulu atau kedua lutut dulu. Kalau berdasarkan hadis ini hendaknya dia meletakkan tangan dulu baru lututnya. Ini perselisihan yang sangat seru di sini karena para ulama beda pendapat ya. Ada yang mengatakan lutut dulu baru tangan tapi wala alam Naam al-amr wasi' perkaranya bebas. Mana yang Allah telah mudahkan silakan. Mau tangan dulu baru lutut, lutut dulu baru tangan enggak masalah. Nah, kita lihat, inqala bahadal hadits ala rawi faqala wal yadh yadayhi qabla rukbatayhi. Ternyata hadis terbalik. Hadis terbalik oleh seorang perawi yang menyatakan apa hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum naam kedua lututnya. Waswab yang benar wal yadh rukbatayhi qabla yadayhi. Yang benar itu hendaknya dia meletakkan apa? Meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Karena kalau sapi atau unta itu biasanya kan nah barakallahu fikum 6 kedua tangannya dulu baru apa lututnya nah gini dulu baru bawahnya tapi kalau sini yang lafadznya kan, wal yadu yadaihi qabla rukbatayhi ini yang terbalik hendaknya dia meletakkan kedua tangannya dulu baru kedua lututnya Ya. kemudian yang benar itu hendaknya dia meletakkan kedua lututnya dulu baru tangannya paham ya wa inna ma qulna dzalika li anna hadha at-tafri' yukhalif awal hadis Kenapa kok kita katakan seperti ini? Karena ini berseberangan dengan awal hadis tadi itu. Awal hadis kenapa awal hadis? Jangan kalian tuh turun sebagaimana turunnya onta tadi itu. Turun untuk menderum. Sebenarnya jerum itu ya. Turun ke bawah itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, biasanya kalau eh, onta atau sapi itu kalau turun mau ke bawah gitu, lutut ke belakang dulu atau yang depan dulu? Teman-teman lihat, yang mana dulu atau Depan dulu kan? Dengar dulu. <laughs> Belakang dulu depan dulu San? Tentu pernah lihat sapi nggak? Kalau turun mana dulu? Belakang dulu. Belakang dulu baru depan ini. Atau depan dulu baru belakang. Belakang dulu. <laughs> eh? Mana dulu? Depan dulu. Eh, kalau di sini lihat nih hadisnya ini. Jangan salah seorang di antara kalian tuh turun sebagaimana turunnya onta. Eh, nah, disebutkan sini wal doknya ada ini yang terbalik ya. Hendaknya dia meletakkan apa? Meletakkan enam kedua tangannya sebelum lututnya ini yang terbalik. Ini yang terbalik. Yang benar hendaknya dia meletakkan apa? Meletakkan kedua lututnya dulu baru kedua tangannya. Paham ya? Lutut dulu baru kedua tangannya. Ini yang sahih. Jadi kalau menyerupai onta berarti apa? Nah, kalau fikum dua tangannya baru lutut. ya, kedua tangannya dulu baru lututnya. Tapi yang sahih itu meletakkan kedua lututnya dulu baru kedua tangannya. Paham ya? Ini maksudnya kalau hadis ini ya, lutut dulu baru tangan. Tapi kalau onta dan sapi atau semisalnya tangan dulu baru lutut. Paham ya? Itu maksudnya hadis yang disebutkan sini. Kita lihat Fa awal hadis fala yabruk kama yabrukul himar. Fa nahyu an tashabbuh bil ba'ir fi sifat sujud. Larangan di sini karena jangan sampai menyerupai onta di dalam sifat sujud. Fala yabruk kama yabruk. Maka hendaknya dia tidak apa? Tidak nah barakallahu fikum turun sebagaimana turunnya onta bentuk dan kaifiahnya. Wa nahnu idza syahadna al ba'ir narahu idza barak idza na barakallahu baraka. Karena kita kalau menyaksikan onta kalau dia ketika mau menderu, mau turun itu tadi, fa innahu yuqaddim yadayhi qabla rukbatayhi. Dia mendahulukan kakinya tangannya dulu. ya, tangannya dulu, nam sebelum lututnya. Coba Anda perhatikan itu. Nah. Eh, baru karena lututnya kan letaknya di sini. Lututnya. Ya, <laughs> sama kita ya. Cuman kan depan dulu baru nah lututnya gitu loh. ya, kita lihat di sini haitsu inna au innahu awwala ma yabruk yanzilu muqaddam muqaddamahu qabla mu'akhad mu'akhirahu. Maksudnya apa? Maksudnya onta itu kalau mau menjerum atau menderum tadi itu turun, itu dia apa? Turun dulu bagian depan dulu. Bagian depan dulu baru apa? Baru yang belakang. Paham ya? jangan sekali dia belakang dulu baru itu. Paham? Jadi depan dulu baru belakang biasanya. Wala alam ya. Wa anta idza qaddamta yadayka nazala muqaddamat belamu akhirat. Artinya apa? Kalau seandainya kamu mendahulukan kedua tangan gini, berarti apa? Nanti yang turun depan dulu sebelum apa? Yang belakang. Fa asbahat bunam. Eh, Fa asbahat apa? Hurukal ba'ir. Akhirnya menyerupai apa? Menyerupai turunnya atau menderumnya onta tadi itu. Apa maksudnya ya? Jadi tapi pak Allah alam kesimpulannya alam ruwase Bebas mau turun yang mana dulu silahkan. yang jelas. Nah, jangan keliru dalam mengucapkan saja yang antum misalkan antum doakan orang mabruk insyaallah mabruk. Itu keliru yang mubarak yang benar. Mubarak itu yang diberkahi. Kalau mabruk itu berarti nah barakallahu fikum mabruk itu dari kata mendrum tadi itu. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau wa idza qila wal yadu' yadayhi qabla rukbatayhi apabila ada yang mengatakan hendaknya dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya sara la yunasib al hadis. Enggak cocok dengan awal hadis. Kenapa? Karena awal hadis wal na'am barakallahu fikum karena awal hadis unta tadi itu. Nah, jadi kalau di, disebutnya seperti itu enggak cocok karena unta yang seperti itu, tangannya dulu baru kedua lututnya gitu loh. Oleh karena itu yang benar apa? Dua lutut dulu baru tangannya. Itu lafaz hadisnya yang benar seperti itu. Kalau lafaz hadisnya pakai lafaz hendaknya dia mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya berarti sama-sama unta. Paham ya? Tapi pengennya itu kan jangan kalian turun seperti turunnya onta. Terus bagaimana caranya biar nggak seperti lututnya onta? Hendaknya dia meletakkan kedua lututnya dulu baru tangannya, gitu loh. Nah, itu kan nggak serupa onta. Nah, itu maksudnya. Kita lihat. Waladhi yunasibuh yang cocok adalah wal yadu' rukbatayhi qabla yadayhi. Hendaknya dia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Waktu dana dhanna ba'dul ulama anna al-hadits laysa fihi qalb. Sebagian para ulama pun beranggapan bahwasanya hadis ini enggak ada keterbalikan. Wa qala inna rukbatal ba'ir fi yadayhi. Memang khilafnya memang seru ini ya. Sebagian mereka mengatakan lututnya onta itu ya di tangannya itu. Lututnya onta di tangannya itu, kan, bikin pusing lagi kan. Nah, di tangan depan itu loh, tangan depan itu ada lututnya enggak itu? Ada lututnya enggak itu? Ada kan ada kayak pergelangan ugel-ugel itu ya. Nah, barakallahu fiikum, antum lihat aja itu kalau sapi atau onta itu ya kan? <laughs> Ya kan? ada ada lututnya di depan itu, lututnya di tangannya itu, itu bikin orang kita lihat dulu. Nah, sebagai para ulama mengatakan hadisnya ini tidak ada keterbalikan. Memang lutut unta itu ya di tangannya itu. Wa lulusan lem anna rukbatul ba'ir bil yadai. Nah, kita terima sekarang kalau lutut unta itu berada di tangannya. Nah, walakin hadis lam yakul fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan demikian. Fala yabruk ala ma yabruku alaihi ba'ir. Nah, Rasulullah tidak mengatakan, jangan kalian jangan engkau turun Jangan jangan orang itu turun sebagaimana turunnya onta. Fa innahu law qala kadzalik lakunna la tabruk ala rukbatain. Berarti kalau kita katakan seperti itu, berarti kamu jangan turun menggunakan kedua lutut terlebih dahulu. Li'anal ba'ira yabruk ala rukbatain. Karena onta itu nam turun menderum tadi itu mengawali apa dengan dua lututnya. Lakinan Nabi Lakin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala yabruk kama Jangan engkau itu turun dari apa? Nam turun ingin sujud tadi seperti turunnya onta. Al-kaf huna litasbih. Kaf di sini kaf ini untuk penyerupaan. Wa baina al-ibaratain farqun. Sedangkan dua ungkapan tersebut berbeda. Jadi kalau katakan jangan kamu itu menderum seperti menderumnya onta, itu lain dengan ucapan apa? Nam eh, barakallahu jangan engkau menderum eh, sebagaimana persis ketika unta menderum. Ya memang lafaznya hampir mirip, cuman kata beliau beda ungkapannya. Kita lihat, fa idza arafna anna madlul qawlihi fala yabruka ma yabrukul ba'ir, ay la yuqaddim yadayhi fa yanzil muqaddamah qabla muakhirah, qabla muakhirah muakhirah. Kalau yang diinginkan adalah jangan kau mendahulukan kedua tangannya. Nah, akhirnya apa? Lebih duluan yang turun depannya daripada apa? Sebelum belakangnya. Lain lebih duluan turun tangannya daripada lututnya Wa nuzula bis sujud birukbatain huwal wad'u tabi'i. Karena orang kalau sujud meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu itu peletakan yang tabi'i tabiatnya memang kayak gitu. Tapi kalau anak pribadi ya biasanya sih lebih enak kalau tangan dulu ya, tapi kalau misalkan ada orang yang misalkan lebih enak lutut dulu ya enggak masalah. Tabiatnya seperti itu kalau orang turun ya tapi tapi wad'u tabi'i aw awwalu ma yanzil ila al-ard. Tapi wad'u tabi'i maka pada peletakan yang tabi'i tabiat ini Awal mayang selilat art, huwa mayang lil wa huwa Karena pertama kali yang turun ke bumi, maksudnya turun ke lantai, ke tanah itu, yang paling dekat dengan tanah, tangan atau lutut? Lutut ini ya. Tsummal lihat kemudian bertangan, tsummal jebah wal anf kemudian baru nan kening, atau kening antum? Ya kening, wal anf kemudian baru hidung. Ini kalau diurut-urutan seperti itu, tapi kita katakan al-amru apa? Al-amru wasi', perkaranya bebas. Mau antum turun tangan dulu silakan, lutut dulu nggak masalah. Yang jelas perselisihan ini memang seru di sini barakallahu fikum tapi mana yang Allah Taala mudahkan untuk antum lakukan silakan insyaallah tidak sampai mengurangi kesempurnaan salatnya barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam wa rabbil alamin.